Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu wahdahu la sharika Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, Allah Alhamdulillah pada pagi ini kita masih tetap bertemu di majelis ini dan insya Allah kita akan meneruskan kajian kita Fakabair kita sudah sampai pada dosa besar yang ke-14 pagi ini kita akan membahas tentang dosa berdusta terhadap Allah dan Rasulnya الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم merupakan salah satu dosa besar yang diancam pelakunya ya, dengan ancaman neraka adalah mendustakan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 60, "Wa yaumil qiyamah ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة pada hari kiamat nanti kamu akan lihat orang-orang yang berdusta mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis mutawatir yang sudah disepakati oleh para ulama hadis kesahihannya. Bahkan ya Al-Imam At-Tabrani telah membuat atau mengarang sebuah buku kecil kutip tentang kemutawatiran hadis ini. Ya, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari mengatakan rawahu akthar min 120 nafsan Hadis ini telah diriwayatkan lebih dari 120 eh, 120 perawi. Ya 120 perawi. Jadi ini adalah hadis yang mutawatir menunjukkan kepada kita larangan keras ya eh, perbuatan berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lain pula dari Samurah bin Jundub ya Rasul radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis hadisan وهو يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين Barang siapa meriwayatkan sebuah hadis padahal menurut perkiraannya, persangkaannya, pengetahuannya hadis itu dusta, maka sesungguhnya ia termasuk salah satu dari para pendusta. Salah satu dari para pendusta. Hadis ini dapat dibaca yuro, ya, artinya menurut persangkaannya, dan sebagian ulama membacanya yaro, artinya menurut pengetahuannya. Saya Jadi bisa dibaca dua. Demikian pula lafal kadibin di dalam riwayat lain dengan lafal kadibaini. Ya, dia termasuk salah satu dari dua orang pendusta yaitu yang membuat hadis uh, palsu itu atau hadis dusta itu dan dia yang menyampaikannya, yang membuat dan yang menyampaikannya. Banyak sekali faedah yang bisa kita petik dari eh, nas-nas uh, yang kita bacakan tadi. Ya, di adalah jelas haram hukumnya berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Ya, dosa besar dan pelakunya berhak ya, masuk dalam neraka dan menyiapkan tempatnya dalam neraka. Nah, demikian. Nah, ini berlaku juga bagi yang memalsu hadis itu atau membuat-buat hadis itu dan yang menyampaikannya ya, dan menyampaikan hadis-hadis tadi tanpa menjelaskan hukumnya, tanpa menjelaskan Eh, status dari hadis tersebut ya nah demikian nah, tentunya yang membuat-buat dan sengaja berdusta dan mengadakan hadis atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu tentunya uh, per, eh, eh, dosanya atau perbuatannya lebih lebih berat dan lebih besar lagi. Ikhwanifiddin. Azami Allah wa iyyakum jami'an. kalau kita lihat sekarang ini, ya banyak sekali kaum muslimin yang eh, kita katakan tidak warok dan tidak berhati-hati di dalam menyampaikan dan menisbatkan sebuah hadis kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka dengan mudah mengatakan Nabi berkata, Nabi bersabda, tanpa mengecek, ya tanpa apa nama kita katakan mem meneliti kedudukan ataupun status dari hadis tersebut. Ya, ini juga banyak kita lihat di kalangan ya, para penulis ya penceramah, khatib di atas mimbar, apalagi di masa sekarang ini, ya hmm, banyak kita temukan mereka ya, menisbatkan dengan eh, dengan mudahnya menisbatkan sebuah hadis ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal ya hadis itu jelas-jelas palsunya ya atau masyur kedaifannya ini ya, salah satu hadis yang sangat masyur yang sering diucapkan oleh para uh, khatib di atas mimbar seperti hadis ikhtilafu ummati rahmah. Ya, perselisihan umatku itu adalah rahmat. Hadis ini ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syarubani di dalam silsilah hadis sahih uh, eh, da'ifah itu adalah hadis yang da'if yang tidak ada asal usulnya. Nah demikian ikhwan azan ya Allah ya Ya. Nah jadi eh, siapa saja ya dari kalangan umat ini tidak boleh menisbatkan suatu perkataan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengecek ataupun meneliti kebenarannya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mengkala alaiya malam akul, ya, mayakul anni malam sí, eh, ya, eh, atau dia eh, apa namanya mencurigai itu adalah satu hadis yang ya, bohong dusta nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka ia termasuk salah satu dari dua orang yang berdusta atau termasuk para pendusta. Nah inilah hukum bagi orang yang tidak menjelaskan ya, satu hadis itu daif ya uh, uh, dalam masalah fadail amal ya dalam masalah fadail amal itu. Nah, bagaimana pula ya hadis apabila hadis itu berkenaan dengan hukum dan akidah misalnya tentunya lebih berat lagi konflikin Azan Allah wa pun demikian. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa orang yang menyampaikan hadis dhaif itu ya ini tidak terlepas dari dua orang. Saya tidak terlepas dari dua keadaan. Yang pertama, ya mungkin ia mengetahui lemahnya hadis tersebut namun dia tidak menjelaskan kalau hadis itu lemah. Maka di sini dia telah menipu kaum muslimin. Ya dan tentu dia masuk dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis tadi. Nah demikian. Nahibban di dalam kitabnya Abu Alfa mengatakan ya, ya dalam hadis ini ada satu petunjuk atau dalil bahwa orang yang menyampaikan hadis bila ia meriwayatkan hadis yang tidak benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berupa dusta yang direkayasa sedang dia tahu, maka ia sama seperti orang yang berbuat dusta. Ya, nah demikian. Ya, Rasulullah SAW bersabda berarti meriwayatkan sebuah hadis, sedang ia mengetahui bahwa itu adalah dusta, maka ia termasuk salah seorang pendusta. Nah demikian ikhwanifiddin hadisnya Allah wa Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan dia yakin bahwa itu adalah dusta. Ya maka setiap orang yang ragu terhadap apa yang diriwayatkannya sahih atau tidak, ia termasuk dalam uh, di dalam uh, apa, ungkapan hadis ini secara zahir. Ya, jadi Nabi tidak mengatakan ia, ya, ia ya yakin, tapi ia tahu. Ya, walaupun dia belum sampai kepada keyakinan hadis itu benar-benar dusta. Jadi apabila kita meragukan satu hadis, ya ragu itu termasuk di dalam bab ini. Ya, dia tidak boleh menyampaikan hadis itu kecuali dengan menjelaskan keadaannya. Nah, demikian juga Ibnu Abdul Hadi dia telah menukil uh, eh, ijma ya di dalam masalah ini ya uh, atau dia telah menukil di dalam kitab uh, eh, As-Sarimul Munki halaman uh, 165 hingga 166 dan ia membenarkan hal tersebut ya demikian Ibnu Itu yang pertama ya boleh jadi dia tahu ya uh, hadis itu adalah hadis yang lemah, hadis itu adalah hadis yang dusta Kemudian kondisi yang kedua, ya, boleh jadi ia tidak tahu lemahnya hadis tersebut. Ya, dia tidak tahu lemahnya hadis tersebut. Hadis itu adalah hadis daif. Maka ia pun berdosa, ya, karena keberaniannya, kenikatannya menisbatkan hadis itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengetahuinya, tanpa mempelajarinya. Ia telah masuk dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bacakan tadi, walakat umalai talakabihi elam. Janganlah kamu katakan, eh, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Nah demikian. Ya, jadi ya, ia juga berdosa karena ia telah berani dan nekat ya, menisbatkan sebuah hadis kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah Rasulullah SAW telah bersabda cukuplah ya kafa bil, bil mar'i itman ya ayuhadits bi kulli ma sami' cukuplah Ya dalam riwayat lain kalau bil mar'i kadziban cukuplah seorang itu dikatakan dusta ya ya apabila ia menyampaikan semua yang didengarnya ya apabila ia menyampaikan semua yang didengarnya dan ia juga mendapat e, dosa dusta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa siapa yang meriwayatkan semua, uh, e, semua hadis yang ia dengar, mestilah ia jatuh dalam satu kedustaan. Nah di sini parahnya dia jatuh dalam kedustaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam ya kalau kita menyampaikan semua yang kita dengar, pastilah ya baik itu uh, dalam ucapan-ucapan manusia ya kita menyampaikan ucapan-ucapan manusia semua yang kita dengar tentang ucapan manusia kita sampaikan maka kita tidak akan lepas jatuh dalam yang namanya dusta ya nah demikian pula orang yang uh, menyampaikan hadis Nabi tanpa ilmu tanpa mengetahui kedudukannya ya dan dia serampangan sembrono di dalam menisbatkannya tanpa ilmu maka dia pasti jatuh dalam satu kedustaan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya nah nah demikian juga siapa yang menulis semua hadis yang ia dengar atau yang ia tahu sebab ya itu merupakan salah satu dari eh, apa namanya satu perbuatan kesembronoan ya di sini menyampaikan termasuk di dalamnya menulis ya nah demikian jadi dia termasuk salah satu dari eh, para pendusta ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Eh, Ibn Hibban juga mengatakan di dalam uh, kitabnya itu ya uh, bahwa dalam hadis ini ada larangan terhadap uh, seseorang agar tidak menyampaikan semua hadis yang ia dengar. Ya hadis yang kita bacakan tadi kata Bilmar Ika di dan di tadi kulima sami Ibn Hibban mengatakan mengomentari hadis tersebut menjelaskan hadis tersebut ya bahwa hadis ini uh, di dalam hadis ini ada larangan ya terhadap seseorang ya agar tidak menyampaikan semua hadis yang ia dengar sehingga ia tahu dan dengan yakin akan kesahihan hadis tersebut ya akan kesahihan hadis tersebut nah demikian ya Imam An Nawawi menyatakan bahwa orang yang tidak tahu akan lemahnya hadis ya, tidak boleh baginya untuk nekat menjadikannya sebagai hujah sebagai dalil ya sebagai argumentasi tanpa mempelajarinya terlebih dulu dengan cara memeriksa atau mengecek ya, hadis yang bersangkutan atau hadis tersebut. Jika dia tahu atau dengan mana, uh, ah, jika dia dia mengerti dan mengetahui cara mengecek dan memeriksanya. Nah, jika tidak tahu atau dengan menanyakan kepada orang yang ahli di dalam hal ini, ya, al hadis atau ulama-ulama hadis, muhadisin, orang-orang yang spesial yang menggeluti di dalam ilmu ini, ia tanya kepada mereka, ya ia, ia lihat tulisan mereka, ia, ia lihat hukum yang dijatuhkan oleh mereka terhadap hadis tersebut. Nah demikian ikhwan bin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Jadi ya, demikianlah hukum menyampaikan sebuah hadis ya, ya umum ya, yaitu apa harus dipastikan ya apa namanya status hadis tersebut ya, kedudukan dari hadis tersebut. Nah yang kedua jika dia sudah tahu kedudukan hadis itu adalah lemah ya atau ada keraguan terhadap kesahihannya maka dia harus menjelaskan kedudukan dan status hadis tersebut. Ya kalau ternyata hadis itu baif maka katakan baif. Nah kalau ternyata palsu maka harus ya wajib hukumnya dia menjelaskan kepada pendengar atau kepada kaum muslimin bahwa hadis itu adalah sebuah hadis yang palsu ikhwanifiddin ya. Dia tidak boleh mendiamkannya, nah, dia tidak boleh menyembunyikan hukum tersebut. Karena berarti dia telah melakukan use, ya, satu kecurangan terhadap kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan manusyana alaihsa minna. Jangan siapa yang curun, eh, berbuat curang, berbuat khianat, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Nah, demikian yang fiddin. Rahimani wa jami'an. Baik. Jadi kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali tersebar ya hadis-hadis yang palsu, dusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita lihat kelompok-kelompok yang memang tidak peduli ya ya dengan hadis-hadis yang mereka bawakan, dengan hadis-hadis yang mereka sampaikan, dengan hadis-hadis yang mereka baca, mereka lahap begitu saja, ya seperti hati bulail. Ya, istilah para ulama mereka itu seperti hati bulail, seperti orang yang mengumpulkan kayu bakar pada malam hari. Maka ya tidak eh, tidak menutup kemungkinan dia akan mengambil ular dianggap sebagai satu pengakuan ya bisa dianggap ya sebagai satu pengakuan ya misalnya apa ya dia menyampaikan satu hadis dari satu dari seorang syekh lalu ditanya tentang uh, hari lahirnya atau tahun lahirnya lalu dia menyebutkan ta ta tahun lahirnya ya ternyata apa wafat syekh itu lebih dulu daripada hari lahirnya daripada lahirnya. Dari situ dapat kita ketahui bahwa hadis itu terputus, ya hadis itu tidak sah di apa namanya dia riwayatkan dari syekh tersebut. Ada keterputusan di dalam sanad hadis itu. Demikian Ibnu Nah, kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah melalui indikasi korina pada perawi, ya korina, eh, ya, yaitu indikasi tanda-tanda alamat yang bisa kita ketahui dari para perawinya. Misalnya seorang perawi itu adalah seorang perawi yang rafidi, ya seorang rafidi, penganut Syiah Rafidah. Ya, atau dia adalah seorang apa namanya? Eh, seorang eh, karomi ya, yaitu penganut makhluk karomi ya, yang membolehkan dusta, menghalalkan dusta. Ya, yang menghalalkan dusta. Ya, maka itu jelas dari situ dari eh, indikasi perawi ini bahwa ya, ya, hadis ini adalah hadis yang boleh dikatakan palsu atau apa namanya uh, maudhu ikhwan adalah seorang Rafidi, Syi'i, e, Rafidi, dia meriwayatkan tentang Fadail Ahli Bait. Ya, tentang Fadail Ahli Bait misalnya. Nah, demikian. Nah, kemudian ya, satu hadis yang mau itu dapat juga kita ketahui dari Qarinah Qarinah fil Marwi. Indikasi yang ada pada riwayat. Ya, pada matannya. Misalnya hadis yang rakik rakik yang sangat lemah lafalnya yang sangat asing dan janggal ya, atau bertentangan dengan syariat Quran ya, dengan syariat nah demikian ya, jelas-jelas ya, bertentangan dengan dengan syariat ya bertentangan dengan syariat atau dengan akal sehat ya atau dengan uh, eh, al hid Nah, jadi ada beberapa cara kita bisa mengetahui ya, satu kepalsuan satu hadis. Nah, ikhwan fillah azan ya Allah wa Ya, metode yang dipakai oleh para pemalsu hadis di dalam membuat hadis-hadis palsu ini ada dua. Yang pertama, dia membuat satu kata-kata atau kalimat tersendiri ya dari dirinya sendiri, lalu dia mematang sanat ya untuk uh, hadis itu atau untuk matang itu atau untuk perkataan itu. Atau dia mengambil uh, perkataan sebagian hukama ya ahli hikmah Lalu dia nisbatkan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia nisbatkan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hadis yang sangat populer ya, utlubul ilm walau wisin. Tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini hadis lemah sekali, baik Jiddan. Di dalamnya ada, ada perawi yang majhul dan lemah. Ya, nah demikian. Dan itu disebutkan ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu adalah hadis yang lemah. Ya, nah demikian. Kadang-kadang ada sebagian perkataan ahli hikmah yang itu dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanikuddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah di sana ada beberapa motivasi yang mendorong orang-orang untuk memalsu hadis Nabi. Ya, di antara motivasi itu adalah at-taqarrub ilallah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tapi ya dengan hadis-hadis yang lemah untuk targhibun nas ya kepada yang baik ya e, dan apa namanya mengancam mereka terhadap perkara-perkara yang mungkar ya lalu menggunakan hadis-hadis lemah sebagai alatnya nah demikian Ikhwanifuddin ya, nah seperti sebagian orang atau sebagian kaum yang menisbatkan diri mereka kepada zuhud dan kesalehan lalu membuat hadis-hadis yang apa namanya e, palsu ya e, untuk memotivasi manusia ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Nah, di antara perawi yang seperti ini sifatnya adalah ya seorang yang bernama Maisarah bin Abdurrabbi. Ya, eh, Ibn Hibban telah meriwayatkan di dalam kitab Adu Afa dari Ibnu Mahdi yang mengatakan, ya, aku bertanya kepada Maisarah bin Abdurrabbi ini, bin aina ji'ta bi ahadil ahadi. Dari mana kamu datangkan hadis-hadis seperti ini? Ya ya eh, mengqara'a kaza wa kaza falahu kaza wa kaza dengan cukup baca ini maka dia dapat pahala ini dan ini ya dari mana kamu dapat itu semua barang siapa baca, baca dikir ini maka dia dapat ini barang siapa yang melakukan wirid ini maka dia dapat pahala sekian dan seterusnya dari mana kamu dapat hadis-hadis seperti itu maka Maisarah bin Abdi Rabbih ini mengatakan wada'tuha ya ya nas aku sengaja memasuknya memalsunya untuk mentarik manusia. Ya, untuk mentarik untuk memotivasi manusia. Jadi salah satu alasan dorongan orang memalsu hadis atau serampangan di dalam meriwayatkan hadis ya, ya adalah ya, keinginan untuk takarub ilallah subhanahu wa taala tanpa ilmu ya bagian kelompok ada yang apa namanya sangat apa, bersemangat di dalam bab-bab fadail Ya, tetapi jatuh dalam banyak sekali penyimpangan-penyimpangan syariat. ya, di antaranya adalah bid'ah disebabkan karena mereka beramal dengan hadis-hadis palsu dan lemah. Syekh Bani di dalam uh, eh, eh, apa namanya di dalam Ahkamul Janaiz menjelaskan bahwa salah satu penyebab manusia jatuh kepada bid'ah adalah beramal dengan hadis-hadis yang lemah. Kemudian ya di antara dorongan ya sebagian orang untuk memalsu hadis adalah untuk membela madhabnya untuk membela kelompoknya. Nah demikian, ya, untuk membela kelompoknya, untuk membela mazhabnya. Seperti beberapa hadis yang diriwayatkan untuk membela mazhab tertentu. Ya, ya misalnya eh, hadis yang dipalsu oleh eh, penganut eh, apa namanya eh, mazhab Hanafi yang mengatakan akan lahir ya seorang eh, apa namanya seorang anak manusia bernama apa namanya Muhammad bin Idris ya uh, fitnahnya terhadap umat manusia lebih besar daripada iblis. Nah, itu hadis yang palsu dipalsukan oleh orang-orang yang fanatik terhadap uh, mazhab Hanafi ya untuk menjauhkan manusia dari mazhab tersebut. Nah, demikian dari mazhab Hasyafi. Nah, jadi ini merupakan uh, satu uh, alasan sebagian orang untuk uh, apa namanya menghalsu hadis. Ya, jadi untuk membela mazhabnya. Ya, demikian. Nah, di sana ada orang yang memalsu hadis untuk ta'nu fil Islam. Ya, untuk menjelek-jelekkan Islam seperti yang dilakukan oleh kaum zanadiqah, jindik. Ya, nah demikian. Kaum jindik yang memalsu, malsu hadis untuk menjelek-jelekkan Islam atau untuk mengaburkan ajaran Islam. Ya, untuk mengaburkan ajaran Islam, untuk merusak manusia. Ya, maka mereka pun membuat-buat hadis-hadis yang lemah. Ya, membuat-buat hadis-hadis yang lemah. Nah demikian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hamad bin Zaid salah seorang ulama salaf, ya bahwa wadu'atiz zanadiqah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ata asyara alaf hadis. Ya, bahwa kaum jindik ya, telah memalsu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 14.000 hadis. ribu hadis dan jindik ini adalah orang-orang yang men, eh, secara zahir menampakkan seolah-olah dia adalah muslim Eh, tapi sebenarnya mereka menyembunyikan kekafiran ya, di dalam hati mereka. Demikian. Nah, sebagai contoh adalah seorang yang bernama Abdul Karim bin Abil Auja. Ya, yang di eh, apa namanya dihukum mati oleh Muhammad bin Sulaiman Al-Abbasi Amir Basrah ya ketika itu ya karena kezindikannya itu karena apa namanya karena perbuatannya itu yang suka memalsu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu pada tahun 190 Hijriah pada Khalifahan Al-Mahdi ya waktu itu. Nah demikian. Nah ketika Muhammad bin Sulaiman Al-Abbasi Al-Amir Basra ini ingin mengeksekusi uh, Abdul Karim bin Abdul Auja ini, ia bertanya ya kepada Abdul Karim bin Abdul Auja ini. Berapa hadis yang sudah kamu palsu? Berapa hadis yang sudah kamu palsu? Maka dia mengatakan laqad wada'tu fikum ya arba'ata alaf hadis uharrimu fiha halal wa uhallilu haram. Aku telah memalsu jadi ya, di tengah-tengah kalian, artinya menyebarkan hadis palsu di tengah-tengah kalian sejumlah 4000 hadis. 4000 hadis itu setara dengan eh, jumlah hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari itu di, disebut sebagai kitab Al-Jami' Ya, disebut kitab al-jami itu karena ia merangkum semua urusan-urusan agama atau perkara-perkara din. Maka kitab seperti itu disebut al-jami. Di situ ada tafsir, di situ ada sirah, di situ ada fikih, di situ ada ibadah, ada akidah dan seterusnya. Nah, kitab seperti ini disebut kitab al-jami. Nah, hadis yang ada di dalam kitab al-jami sahih Imam Bukhari itu ada 4000 tanpa pengulangan. Nah, yang dipalsu oleh di eh, Abdul Karim bin Abdul Auja ini lebih kurang 4.000 hadis. Jadi sama, setara dengan Sahih Bukhari. Ya, dan di 4.000 hadis itu, dia halalkan yang haram dan dia haramkan yang halal. Dia bolak-balik syariat itu. Ya, bayangkan saja jika 4.000 hadis ini bertebaran di tengah-tengah kaum muslimin, ya, ya mungkin ya uh, Islam yang kita kenal sekarang ini ya berbeda apa namanya 180 derajat dengan Islam yang diamalkan, di, dikenal dan di apa namanya dijalani oleh uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Demikian ya Kudin. Itulah bahayanya uh, apa namanya uh, mengamalkan hadis-hadis yang tidak jelas ya kedudukannya Ikhwan Fiddin. Azan ya Allah wa iya jami'an. Baik. Nah, demikian juga seperti ya, seorang yang bernama Muhammad bin Sa'id bin Hasan Al-Asadi Al-Syami Al-Maslub. Ya, dia disebut Al-Maslub. Ya, karena matinya disalib. Ya, uh, Imam Ahmad mengatakan qatalahu Abu Ja'far Al-Mansur fi Zanadiqah. Hadis itu hadis maudhu. Imam Ahmad mengatakan ia dihukum mati oleh Abu Ja'far Al-Mansur karena zindiknya itu. Dan hadisnya adalah hadis-hadis yang maudhu. Hadisnya adalah hadis-hadis yang yang maudhu. Nah, demikian pula ada seorang ya, yang mengaku nabi atau nabi ya, e, memalsu sebuah hadis, ya, yaitu apa namanya e, Abu Abdullah Asyami, ya, seorang yang bernama e, Abu Abdullah Asyami, ya, Muhammad bin Sa'id Asyami Al-Maslub, ya, dia uh, Humaid ya, uh, dia meriwayatkan ya satu riwayat yang palsu dari Humaid dari Anas secara marfu ya dia mengatakan dalam hadis itu ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah ya dia dia bawakan hadis itu ya dia palsu hadis itu ya hadis yang berbunyi ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah aku adalah penutup para nabi tidak ada nabi peninggalku Lalu dia tambahkan tambahan yang batil, tambahan yang palsu, yaitu dia tambahkan illa ayyasha Allah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, berkehendak lain ingin menurunkan Nabi sudah Nabi Muhammad. Jadi hadis ini palsu, jadi buat-buat olehnya ya untuk membenarkan uh, kezindikannya, yaitu dia ini mengaku nabi, kata nabi. Lalu dia memalsu hadis. Nah, Jadi ya, di antara motivasi yang mendorong ya, para pemalsu hadis ini untuk malsu hadis adalah untuk apa novel Islam. Untuk menjelek-jelekkan ajaran Islam atau ingin mengaburkan ajaran Islam, membuat satu kesesatan penyimpangan di dalam ajaran Islam. Nah, kemudian di antara motivasi orang-orang e, memalsu hadis adalah atas zaluf ilal hukam. Artinya ingin mendekatkan diri atau ingin mendekati penguasa. Ya, ingin mendekati penguasa ya seperti kisah Riyad bin Ibrahim An-Nakhai Al-Kufi ya bersama Amirul Mukminin Al-Mahdi ya, ketika ia menemui atau masuk menemui Amirul Mukminin Al-Mahdi yang sedang bermain merpati. Lalu dia dia bawakan satu sanad yang palsu lah ya, yang diada-adakannya ya, sampai kepada uh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang apa namanya tentang uh, bolehnya bermain-main dengan merpati. Eh, la sabaqa illa fi naslin aw khufin aw hafirin aw jana. Dia tambahkan kalimat jana, maksudnya adalah eh, mer, uh, itu ya. maksudnya adalah merpati. Ya, berlomba merpati ataupun bermain merpati. Ini untuk eh, apa namanya? Untuk eh, mendapat ridho dari Al-Mahdi, yaitu dari Khalifah Al-Mahdi waktu itu. Nabi demikian ikhwan fillah. Azan ya Allah wa Jadi ada sebagian orang yang menafsir hadis itu untuk mencari ridho penguasa, ya mencari ridho penguasa lalu dibuat-buatlah hadis-hadis yang palsu dan lemah ya seperti sekarang ini hubbul watan minal iman dan begitu ya dan jenisnya yang itu tidak sah dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak sah dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nah kemudian ya, di antara motivasi orang-orang memalsu hadis adalah untuk takasub watalabur rezeki untuk mencari rezeki ya untuk mencari rezeki uh, untuk mencari nafkah ya lalu dia buat-buatlah hadis-hadis yang lemah seperti para kusos ya yang memalsu hadis ya di dalam kisah-kisah yang mereka sampaikan untuk takatsub dan irtizab untuk mencari rezeki ya seperti yang dinukil oleh Ibnu Jauzi dengan sanad yang sahih apa ya dengan sanad yang bagus ya sampai kepada Abu Ja'far bin Muhammad At-Tayali dia mengatakan ya Salla Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in di Masjid di Masjid Rasafah. Bahwa satu ketika Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in salat di Masjid rasafah Qafa baina aidihim qasqas. Lalu berdiri di hadapan mereka seorang qas. Eh, Qasas, ya, bukan cerita. Ya. Nah demikian. Okal dia mengatakan Haddatsana Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar, an Qatada, an Anas. Qala qala Rasulullah. Lalu dia membawakan sanad sanad dari Ahmad bin Hambal Yahya dan Yahya bin Ma'in dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Qatada, dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bercerita panjang lebar, "Mangqala la ilaha illallah, khalaqallahu min kulli kalimatin tayran, min qaruhu min dahab, warisuhu min marjan." Dia katakan, barang siapa yang membaca la ilaha illallah, maka Allah akan menciptakan dari setiap kalimat itu ekor burung yang paruhnya itu terbuat dari emas, yang e, bulunya terbuat dari permata marjan. Lalu dia membawakan satu kisah yang panjang sekali, ya, hampir isri isri warokoh. Kalau dikumpul-kumpul sampai 20 halaman. Ya kisahnya itu dari hadis yang begitu panjang. Ini hadis mungkin terpanjang sedunia ini sampai 20 halaman hadisnya. Ya. Lalu faja'ala Ahmad bin Hanbal yanzuru ila Yahya bin Ma'in. Maka Ahmad bin Hanbal melirik kepada Yahya bin Ma'in. Demikian pula Yahya bin Ma'in melirik Ahmad bin Hanbal. Lalu bertanya kepadanya, "Hadas tahu bihada?" Apakah engkau pernah menyampaikan hadis seperti ini? Dia mengatakan, Wallahi ma samitu hada illa Demi Allah, aku aja baru dengar sekarang. Ya, demikian katanya. Nah, setelah selesai dari kisah yang panjang itu, dari hadis yang super panjang tadi, akhoda al aqiyat dia pun mengumpulkan apa namanya eh, sedekah lah gitu ya dia hmm, apa namanya dia edarkan kota ataupun apa namanya eh, selendangnya dia pun mengumpulkan bayaran lah gitu ya namanya kutipan gitu itu maka sudah yang tabiru bakiyataha ya lalu dia menunggu orang-orang lain untuk apa namanya memberikan kepadanya ya faqala alahu yahya bin ma'in dia dihi maka Ibnu ya- Ibnu Ibnu Ma'in pun mengisyaratkan dengan tangannya untuk kemari, sini sini dipanggil. Ya. Dipanggillah orang itu. Ta'al. Fajahu mutawahhiman linawal. Maka dia pun datang dengan apa, anggapan, dengan perkiraan dia akan dapat banyak ini dipanggilkan begitu ya. Nah, faqala lahu Yahya. Maka Yahya pun bertanya kepadanya, "Man haddatsaka bi hadzal hadits?" Siapa yang menyampaikan hadis ini kepadamu? Ya, maka dia pun mengatakan, ya Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in. Maka Yahya mengatakan, "Ana Yahya bin Ham, ana Yahya bin Ma'in wa hadha Ahmad bin Hambal." Ma sami'na hadza qat fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini aku Yahya bin Ma'in. Nah ini Ahmad bin Hambal. Kami tidak pernah mendengar hadis seperti ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan santainya orang itu mengatakan, "Lam azal asma anna Yahya bin Ma'in ahmaq." Ma tahaqqaqtu hada illa sa. Aku dari dulu dengar Yahya bin Ma'in itu adalah orang yang bodoh dan aku baru bisa memastikan ya, sekarang inilah dia baru aku bisa memastikan kebenaran itu. Karena laisa fiha Yahya bin Ma'in wa, wa Ahmad bin, bin Hamdal ghairatuma. Masa kalian tidak tahu seolah-olah di sana tidak ada Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hambal selain kalian berdua. Ya, kata katabtu an tab'asyara Sabata Asyara, Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Sungguh aku telah meriwayatkan dari 17 Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Wah, maka ya ini tidak diladeni lagi oleh Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. Wadahu fawadwa Ahmad sammahu ala wajihi. Ahmad menutup eh, apa namanya wajahnya ataupun mukanya dengan dengan apa namanya dengan e, pakaiannya atau dengan dengan dengan bajunya dan mengatakan dakhu ya yaqub biarkanlah dia pergi Nah demikian. Artinya ini orang nggak benar, orang nggak nggak waras kan gitu. Hmm. Orang stres mungkin. Nah demikian. Jadi itu salah satu ya motivasi sebagian orang untuk masuk hadis, yaitu untuk takasub buat kolaborasi, untuk mencari rezeki. Seperti hari yang diada-adakan untuk mengumpulkan manusia agar dapat memberikan apa namanya e, mengumpul-ngumpulkan manusia ya untuk mendapatkan e, imbalan atau rezeki dari mereka. Nah demikian Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, kemudian di antara e, motivasi sebagian orang memalsu hadis adalah untuk mencari ketenaran, ya, untuk mencari ketenaran. Nah, jadi mereka ya, membuat hadis-hadis yang gharib, yang asing, yang tidak pernah terdengar sebelumnya, ya, e, seperti yang dilakukan oleh Ibnu eh, Abi Duhya dan Muhammad An Nasibi ya, dia membuat-buat hadis-hadis yang apa namanya yang uh, yang aneh yang asing untuk mendapatkan popularitas ya, di tengah-tengah manusia ikhwanikuddin alhamdulillah wa nah itulah dia beberapa uh, eh, ikhwanikuddin uh, eh, uh, alasan ya sebagian orang itu meriwayatkan hadis palsu lemah atau membuat-buat hadis palsu dan lemah ya, demikian baik nah dalam hal ini ikhwanikuddin bagaimana tidak. Al-Imam Nawawi sendiri telah menukil kesepakatan ulama ya terhadap hal ini ya eh, bahwa tidak ada perbedaan antara apakah itu di dalam qadail amal ataupun di dalam masalah-masalah yang lainnya ya namanya berdusta atas nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tetap tidak dibolehkan ya, tetap tidak dibolehkan konfidin ya baik itu di dalam qadail amal maupun di dalam masalah-masalah yang lain ya, baik itu dalam fadail amal maupun di dalam masalah-masalah yang lain. Nah demikian. Ya, Syekh al ini di dalam kitab Qawaid Tahdid ya mengatakan ya saya Taimiyah menceritakan ya hal ini di dalam kitab Uyun al-Athar dari dari Yahya bin Ma'in dan dalam kitab Fathul Mubid beliau menisbatkannya kepada Abu Bakar bin Ibn al-Arabi dan yang uh, dan juga yang lainnya dan yang jelas ini adalah bahwa ini adalah pendapat Al Bukhari dan juga Muslim nah juga pendapat Imam Hazm Al Zahiri ya bahwa tidak boleh ya, mengamalkan hadis baik ya di dalam apa namanya di dalam uh, amal maupun di dalam masalah-masalah yang lain ya masalah-masalah yang lain konflik uh, eh, Nawawi mengatakan di dalam uh, syarah Muslim ya tidak ada beda Apakah berdusta atas nama Rasulullah itu dalam masalah hukum? hadis yang berkaitan dengan tarhib wa tarhib kata beliau. Mereka mengatakan kami tidak berdusta atas nama Nabi. Kami lakukan itu demi menegakkan syariat untuk Nabi kata mereka. Mereka tidak sadar ya, mengadakan perkataan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah beliau katakan merupakan kedustaan atas Allah. Sebab terkandung di dalam ini penetapan hukum syariat, baik itu hukum wajib atau mustahab atau haram ataupun makruh. Ini Ibn rahimani wa rahimahullah ya pernyataan dari eh, Ibnu Hajar Al Asqalani di dalam Fathul Bari membantah orang-orang yang mengatakan ya bahwa kami berdusta ini bukan atas nama Nabi tapi untuk Nabi Ibnu Jelas hadis tersebut tidak seperti itu. Demikian Ibnu Azam ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah demikianlah ya. Jadi hmm, eh, pendapat yang sahih adalah tidak boleh dan tidak dibenarkan dan sama hukumnya yaitu haram ya, mengamalkan hadis-hadis palsu ataupun hadis lemah ya atau hadis daif di dalam bab fadail amal sebagaimana juga itu tidak dibolehkan di dalam eh, bab-bab uh, agama yang lainnya di dalam bab-bab agama yang lainnya nah demikianlah ya uh, apa namanya dosa besar yang ke uh, eh, 14 yang berkaitan dengan uh, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan atas nama rasulnya ya jadi ini merupakan satu perbuatan yang e, diharamkan ya diharamkan dan membawa akibat yang besar di dunia maupun di akhirat di dunia ya dia telah membuat buat satu syariat yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu itu mudarat dunia bisa jadi dia menghalalkan yang haram mengharamkan yang halal yang membuat-buat menyeburkan bid'ah karena hadis-hadis lemah yang dan palsu yang disebarkannya. Dan ancaman di akhirat lebih berat lagi yaitu dia telah menyiapkan tempatnya, dia telah menyiapkan kedudukannya di dalam api neraka. Alhamdulillah. Nah demikianlah ikhwan ya pertemuan kita pada hari ini ya berkaitan dengan dosa me, apa nama berdusta atas nama Rasulullah Syukran jazakallahu khairan barakallahu fiik pada Ustaz dan demikian ikhwatal iman azan ya Allah yakum pendengar radio yang semoga Allah rahmati dan muliakan pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Isan Al Maidani hafizallahu taala dari pembaca al kebair yaitu berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sudah sampai kita pada poin yang ke-14 dan selanjutnya akan kami buka sesi nanya jawab dan pertanyaan yang sudah masuk akan kami ajukan ya saja ya. dan uh, mohon maaf untuk lain telepon dikarenakan waktu yang tidak mencukupi kami akan hanya angkat eh, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Ada pertanyaan Ustadz dari Abu Maryam yang berada di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustadz, bagaimana jika kita lupa? Uh, maksudnya bagaimana jika kita lupa-lupa ingat bunyi teks hadisnya? Padahal kita yakin derajat hadis itu sahih. Bagaimana cara kita menyampaikan hadis itu Ustaz? Silakan. Ya, eh, tentunya kita eh, harus memastikan hadis itu adalah hadis yang sahih asalnya ya. Eh, kemudian ya para sahabat dahulu ya apabila mereka menyampaikan satu hadis maka mereka selalu menyertakan ya, kata-kata au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah demikian. Itu eh, salah satu contoh dan teladan yang diberikan oleh para sahabat ya. Ya, para sahabat sendiri mereka meriwayatkan hadis dari Nabi SAW alaihi lalu mereka mengatakan perkataan seperti itu. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au nahu au misluhu au seperti itu ya. Nah demikian. Jadi dia katakan seperti itu. Tapi hendaknya yang pertama ya tentunya ya dia harus memastikan ya kesahihan hadis itu. Minimal dia tahu ya ada ulama hadis yang mensahihkannya. Nah, kalau dia tidak bisa meneliti dan menganalisa sendiri atau memeriksa sendiri hadis itu, ya minimal dia tahu hukum para ulama terhadap hadis itu. Ya, dia tahu hukum ya apa namanya para ulama hadis berkaitan dengan hadis itu. Nah, misalnya telah dihukum sahih oleh seorang ulama, misalnya Syalbani mensahihkannya di dalam bukunya ini dan ini, maka itu sudah cukup baginya ya di dalam bab ini. Nah, dan ketika dia menyampaikannya, kalau dia tidak e, atau ragu dia dalam menyampaikannya ataupun lafalnya ya, ya maka dia mengatakan au kama kola Rasulullah wasallam Nah, tentunya yang terbaik adalah dia menghafal eh, apa namanya dengan lafalnya. Nah demikian. Ya, Nabi mengatakan, "Nabi Allah Quran ya sami amakolati fahmi baha ya wa'aha fa'addaha sami aha semoga Allah mengelakkan wajah orang hamba dia mendengarkan ya satu sabda itu dia memahaminya dia menghafalnya lalu dia menyampaikannya seperti yang dia dengar itu ada, ada keutamaannya tapi kalau dia tidak uh, menghafalnya ataupun dia eh, lupa-lupa uh, lupa -lupa ingat terhadap lafalnya maka dia boleh menyampaikannya dengan makna dan mengatakan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dari demikian. Ya, terima kasih jazakallahu Ustaz atas jawabannya dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya. Yes. Satu lagi yaitu tentunya dia harus alim dengan lafal itu ya, alim dengan makna hadis tersebut. Nah, tentunya ini tidak dibenarkan bagi orang-orang yang awam ya menghafal apa meriwayatkan hadis dengan lafal ya ini para ulama memberikan syarat yaitu dia adalah seorang yang alim tentang makna hari tersebut sehingga tidak eh, agak terhindar dari pergeseran eh, makna di dalam menyampaikan hadis. Wallahu Baik, eh, sekian detik lah Ustaz Dan selanjutnya masih ada pertanyaan di pesan singkat Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, bagaimana kita sering melihat di salah satu buku atau di banyak buku Ketika ada hadis, dia hanya menuliskan rawinya dengan menyebut al-hadis Apakah hal tersebut diperbolehkan Ustaz? Silahkan Ya, uh, uh, di sini al-hadis ya boleh ya, ya al-hadis ya, Tentunya dengan syarat, dia tahu hadis itu adalah hadis yang sahih. Ya, kalau dia diamkan, kalau seorang uh, diam dalam menyampaikan satu hadis, maka konotasi yang ditangkap adalah dia mensahihkannya. Dia berhujah dengan hadis itu. Maka tadi kita sampaikan ya, hukum para ulama atau penjelasan para ulama bahwa seorang harus menjelaskan derajat ataupun kedudukan hadis yang disampaikannya apabila ternyata hadis itu lemah, palsu atau ada cacatnya. Tidak boleh dia diam kalau dia diam berarti dia telah khianat, dia telah menipu kaum muslimin. Nah, kalau dia tahu, kalau dia tidak tahu, maka dia telah menulis atau dia telah menyampaikan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Nah, demikian. Ya, jadi ya, eh, amanah ilmiahnya adalah dia memastikan hadis itu sahih. Minimal dia menyebutkan ini riwayat siapa, siapa yang mensahihkannya. Itu minimal. Nah, kalau tidak dituntut di sini dia membuat satu takrit yang lengkap, ya ya kalau dia tidak ahli dalam hal itu ya maka cukup baginya mengetahui ya, sumber rujukan hadis ini ya takhrijnya secara ringkas kemudian dia menyebutkan minimal para, para ulama yang mensahihkan hadis itu Allah alam Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari pendengar kita. Ustaz, mengapa di negeri kita ini banyak sekali hadis-hadis lemah dan palsu beredar di negeri kita ini? Di antaranya seperti doa berbuka puasa padahal banyak yang soih Tapi mengapa yang banyak dihafalkan oleh kaum kita itu yang doifnya? Silakan, Ustaz Ya ini tidak lepas dari uh, satu kaidah di kalangan ahli bid'ah ya Yang tidak hati eh, hati-hati di dalam uh, apa namanya meneliti sumber uh, hukum ya meneliti sumber hukum. Sumber hukum kita tentunya Al-Quran dan Hadis. Ya, Quran tentunya ya tidak ada yang baik ya. Quran nanti semuanya mutawatir. Nah, hadis, nah di sini. Sebagian ahli bid'ah itu mereka seperti yang kita sebutkan seperti hati bulaili. Seperti orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari. Semua diambil, semua dikutip. Ya, meskipun itu bukan kayu bakar, tapi ular bagaimana kita sebutkan. Ya, hingga ular itu masuk dan memakannya sendiri Ya, seperti itulah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu kurangnya kesadaran ya, manusia untuk meneliti hadis-hadis Nabi. Ya, kita tahu bahwa banyak sekali hadis-hadis palsu bertebaran di tengah-tengah masyarakat. Bahkan tadi sudah kita sampaikan satu ya, penugilan dari seorang zindik Abdul Karim bin Abdul Auja. Ya, sebenarnya kita bisa ambil ibrah dari situ. Coba bayangkan, ya empat eh, empat ribu hadis di palsu dibolak-balik yang halal jadi haram, yang haram jadi halal itu satu kalau bisa kita bisa kita katakan empat ribu hadis itu bisa, bisa jadi satu satu syariat mulai dari bab baharoh sampai bab uh, yang terakhir bab hudud atau bab ya, cukup cukup dengan empat ribu hadis itu hingga tentunya Islam yang kita kenal berbeda dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah satu eh, yang, yang, yang sangat sangat berbahaya nah demikian oleh karena itu ya para um, uh, masyarakat ya kaum muslimin harus menyadari ya bahaya ini. Ya, tapi yang kita lihat sekarang ini di tengah-tengah masyarakat, jangankan masyarakat awam, ya para karangan terpelajar, bahkan orang-orang yang dipanggil ulama atau disebut ustadz atau disebut syekh, ya di negeri ini atau kiai, ya justru mereka yang menjadi ya apa namanya sponsor hadis-hadis palsu. Masyarakat tahu hadis palsu dari mereka. Nah ini ini yang lebih memprihatinkan ekonomi Ya, jadi ya, bukan hanya kalangan awam, di kalangan masyarakat. Ya, masyarakat itu ya mengetahui hadis-hadis lemah ini atau atau hadis-hadis palsu ini ya dari ya dari orang-orang yang mereka anggap pintar atau alim atau ulama. Nah demikian ya Ya, ya bertebaranlah hadis-hadis palsu ini di tengah-tengah manusia tanpa ada yang menjelaskannya. Jadi kita harus apa namanya menumbuhkan kembali kesadaran di tengah-tengah masyarakat ya kaum muslimin bahayanya mengamalkan hadis palsu bahayanya meyakini hadis palsu, bahayanya meriwayatkan dan menyampaikan, menyebarkan hadis hadis yang palsu dan lemah. Nah demikian itu harus kita apa namanya uh, tumbuhkan kembali kesadaran itu, bersikap kritis. Karena sekarang ini dengan gampangnya orang-orang itu menisbatkan satu perkataan kepada Nabi tanpa memikirkan akibat dari uh, perbuatannya itu, ya tanpa memikirkan bahwasanya apa yang dilakukannya itu berarti telah membuat-buat suatu syariat yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan dan tidak pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya sangat berbahaya ya bagi syariat ini. Nah, bukankah ya agama-agama sebelum kita ambil anu contoh Nasrani, tidak ada satu riwayat pun yang sahih sampai kepada nabi mereka. Ya, atau orang yang mereka jadikan Tuhan atau sahabat-sahabat nabi, nabi mereka kaum Hawari Ya, tidak ada satupun riwayat yang sahih sampai kepada ya apa namanya eh, salah mereka itu, ya pendahulu mereka itu. Nah, jadi apakah ya nikmat yang besar yang diterima oleh kaum muslimin yaitu eh, nikmat ilmu hadis. Ya, nikmat yang telah di apa namanya diwariskan oleh para ulama hadis dengan memeriksa hadis Nabi, ya, mengecek mana yang sahih dan mana yang baik. Itu adalah suatu cara yang yang agung yang ditinggalkan oleh pendahulu sirna dan hilang begitu saja dengan sikap eh, kesembronoan dan apa namanya eh, ketidakhati-hatian ya kita kaum muslimin yang melahap semua hadis yang dinisbatkan kepada Nabi. Nah tentunya tidak jawabannya. Nah demikian. Jadi kita harus kembali menggugah kesadaran kaum muslimin pentingnya kita me, apa namanya me, me, mengecek, ya, meneliti dan memastikan setiap hadis-hadis yang kita gunakan, yang ini yang kita amalkan, yang kita sampaikan, yang kita tulis bahwa hadis itu sah ya dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian, Allah Allah. Ya, baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya Dan satu pertanyaan terakhir Ustadz Di kesempatan pagi hari ini Ustadz ada pertanyaan dari Abu Alfian yang berada di Karawang. Ustadz bagaimana dengan hadis-hadis yang diriwatkan oleh Sunan Ibnu Majah yang mana di dalam eh, Sunan Ibnu Majah tersebut tidak dijelaskan kesohihan dan kedoifan hadis yang diriwatkan. Bagaimana, eh, apakah eh, buku tersebut dapat dijadikan rujukan bagi kita orang-orang awam untuk mendapatkan hadis-hadis yang sahih? Silahkan Ustadz. Ya, para ulama telah mengarang beberapa jenis buku ya, ada buku sunan, ada, ada masanid atau musnad, ada eh, ada al-jawami atau jami. Nah, ada di sana apa namanya uh, al-ma'ajim ya. Banyak jenis-jenis kitab hadis. Nah, di antaranya adalah kitab-kitab eh, sihah atau sahih ya. Nah, demikian. Nah, ada beberapa ulama yang mengarang apa namanya kitab-kitab sihah. Artinya kitab yang dikhususkan ya di dalamnya hadis-hadis yang sahih saja dan dipastikan oleh penulisnya hadis itu hadis yang sahih. Ya, hadis yang dimasukkannya itu adalah hadis yang sahih. Nah, yang disepakati oleh umat dari kitab-kitab sihah yang ada, banyak kitab sihah seperti Sahih Ibn Hibban, Sahih Ibn Khuzaimah, kan begitu ya, ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Namun yang disepakat oleh umat kesahihannya hanya dua, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, nah, dua kitab sahih itulah yang dipastikan seluruh isi-isi uh, hadis yang uh, tercantum di dalamnya itu adalah hadis yang sahih asalnya. Nah demikian, ya, Khairuddin. Ya, adapun jenis-jenis kitab yang lainnya itu tidak ada jaminan dari penulisnya sendiri bahwasanya semua hadis yang ditampilkan itu mesti sahih. Maka kitab-kitab masanid, ya, musnad, kitab sunan, kitab uh, jawami lainnya seperti jami' termizi, demikian juga kitab al-ma'ajim, mu'jam, ya, ya misalnya mu'jamul kabir, awsat, sahir, tulisan at warani ya atau musannafat musannaf Ibnu eh, Abdul Razak dan Ibn Abi Shayba dan jenis-jenis kitab-kitab hadis lainnya itu mesti diperiksa hadis-hadis yang terkandung di dalamnya. Nah dalam hal ini ya sebagian ulama telah mengerahkan uh, kemampuan mereka untuk meneliti hadis-hadis tersebut. Termasuk di dalamnya ya, Sunan Ibnu Majah ya. ya Sunan Ibnu Majah ya Syalbani telah uh, membuat satu takhrij ya penelitian dan memisahkan ya mana yang sahih dan mana yang baik dalam kitab Sunan Ibnu Majah itu. Nah, beliau mengarang kitab itu Sahih Sunan Ibnu Majah. Mungkin bisa merujuk ke situ. Demikian juga beliau menulis buku Sahih eh, Sunan Abi Daud, Sahih Sunan eh, Jami' Tirmizi, Sahih Sunan Nasa'i dan beberapa kitab-kitab sahih lainnya yang beliau pisahkan di situ di dalam buku-buku tersebut mana hadis yang sahih dan mana yang sahih yang menurut penilaian beliau. Nah demikian. Allah wa Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dan mungkin ada satu kesimpulan untuk menutup acara kita di kesempatan pagi hari ini Ustaz silahkan Ya tentunya Ikhwanifiddin rahimani wa jami'an ya, materi kita pada hari ini berkaitan dengan uh, dosa ya berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nah, hukumnya tadi sudah kita jelaskan bahwasanya ini adalah satu perbuatan dosa besar yang diancamkan neraka atas pelakunya itu di akhirat dan juga ya apa namanya eh, ancaman yang berat juga di eh, apa namanya di dunia bahwa dia telah membuat satu syariat yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan ya, yang Allah dan Rasulnya tidak turunkan. Nah, tadi sudah kita jelaskan juga eh, dahulu ya para pemalsu-pemalsu hadis ini itu uh, banyak yang dihukum mati dulu ya, oleh para khalifah itu dihukum mati karena ya, khalifah menilai bahwa perbuatan mereka ini sangat berbahaya ya bagi Islam dan kaum muslimin. Nah demikian. Jadi ini adalah satu apa namanya satu dosa yang berat yang besar yang harus dijauhi dan dihindari oleh kaum muslimin. Nah demikian juga tadi sudah kita jelaskan mengenai menyampaikan hadis yang e, lemah atau palsu ya hukumnya sama yaitu haram juga ya kita diharamkan menisbatkan satu perkataan kepada Nabi tanpa kita ketahui ilmunya lakat kumalai di ilm janganlah kamu ya, apa namanya menyampaikan mengatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya demikian pula hadis, uh, hukum ini berlaku juga untuk eh, orang-orang uh, orang -orang yang Eh, tidak mengetahui bahwa hadis itu palsu atau lemah. Ya, karena eh, artinya dia telah menyampaikan sesuatu yang tidak dia miliki ilmu tentangnya. Nah, lebih parah lagi dia tahu bahwasanya hadis itu lemah atau palsu. Nah, berarti dia telah mengkhianati ya eh, para kaum muslimin ya mengkhianati Islam dan kaum muslimin. Nah, demikian ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an ya kajian kita pada uh, pagi ini ya uh, lebih dan lebih dan kurang saya mohon maaf atas ya, kekurangan ataupun kesalahan atau salah ucap. Nah demikian saja. Ya, aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim.